yang dihormati kepada seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah bersama-sama kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah telah hadir di, hadapan kita semua dan di tengah-tengah kita semua guru kita semua yakni Buya Yahya yang insya Allah akan berbagi ilmu bersama kita semua di majelis yang insya Allah akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu langsung saja pada acara berikutnya yakni penyampaian tausiah dan dakwah ya oleh guru kita semua yakni Buya Yahya. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladhi a'ana man sya'a min Ibadihi Bibirril abai wa birril ummahat فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا أكرمنا يا ربنا ببر الوالدين وأكرمنا يا ربنا بالأولاد وأكرمنا يا ربنا بالأولاد الصالحين اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du yang sangat kami cintai yang sangat kami hormati hadir di tengah-tengah kita dan kita pun harus mengambil faedah dari beliau guru kita semua Al-Mukarram Al-Habib Zaki dan juga para habaib dan juga para hadirin hadirat para orang tua kami dan sebelum kita lanjutkan pengajian kita harus mendengar dari beliau beliau guru kita Habibuna Zaki yang insya Allah akan berikan menghantar penghantar ilmu dan juga akan mendoakan kita semua memberkahi Dengan doa-doanya kepada kita semua Dan ini kita Memohon dengan harap Dengan sangat kepada beliau untuk bisa memberikan kepada kita Hal yang sangat kita butuhkan Dan yang bermanfaat untuk kita Kepada Falidat Habib Zaki untuk la la habibana la la abadan bismillah لا حول ولا قوة يا حبيبي لا لا كمل يا لا يا حبيبي لا Masya Allah Mahal ilmunya Jadi kita perintah Insya Allah diperintahkan untuk duluan Kita harus patuh Insya Allah al barukahfi Beliau adalah Habib Zaki yang Masya Allah Dari Bandung sudah tahu semua insya Allah Kami di sini tadi siang sempat ziarah ke tempat beliau dan kita minta izin, minta doa dari beliau dan beliau siap mau datang dan alhamdulillah dan begitulah kalau selama ini kita belajar kayak kemarin kita belajar bagaimana kita bersih hati, belajar apa kebersihan tasawuf, itu ilmu teori. Tapi ini praktek langsung. <laughs> Jadi kita kita masih belajar ilmu teori membersihkan hati akan tapi hakikat beliau datang ke sini dan itulah pendidikan yang sangat mulia untuk kita dan itulah syaknul ulama kerjaannya para ulama-ulama datang padahal beliau adalah seorang alim, seorang habib, seorang ustadz datang ke sini untuk memberi kepada kita contoh bahwa datang ke tempat yang mulia adalah pekerjaannya orang-orang soleh. Tapi pun demikian kita akan menunggu dari beliau nanti di akhir majelis ini sesuatu yang bermanfaat termasuk doa-doa dari beliau. Baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Masih ingat bahwa semua dari kita harus menjadi juru dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat bahwasanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi itu tanpa terkecuali kuntum. Semua dari kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia dengan ciri khas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Dan ini firman dan sanjungan dari Allah bukan untuk orang alim saja, tapi kepada semua yang terbuka hatinya. Yang telinganya mau dengar, mata hatinya mau dengar lalu menyeru atau lalu menjadi atau berkeinginan untuk menjadi orang yang disanjung oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dengan apa yang dimiliki, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya, bahkan yang tidak punya ilmu dan tidak punya kekayaan, tidak punya jabatan pun harus berkiprah, termasuk mohon maaf yang markirin mobil pun jika yang diparkirin mobilnya orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik ia pun akan mendapatkan bagian dan dia akan digolongkan sebagai juru dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjinya kemarin setiap orang bawa satu orang kelihatannya belum diamalkan ini setiap orang bawa satu saja setiap minggu setiap orang bawa satu baik sekarang akan kita lanjutkan bahwa apa yang harus kita bangun di dalam majelis semacam ini yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Orang yang baik kepada Allah saja tapi tidak baik dengan sesama manusia nol. Enggak mendapatkan apa-apa. Innam ra'atan takumul laila wa tasumun Ada orang disanjung di depan Rasulullah Seorang perempuan kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa, cuman dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya nyelekit. Padahal dia ahli sujud, ahli puasa, dijawab oleh Rasulullah, "Innaha min ahli nari." Dia termasuk ahli neraka. Padahal ahli sujud, ahli ibadah. Akan tapi ternyata urusannya dengan tetangga tidak baik menjadi dia ahli neraka. Artinya yang perlu kita bangun dalam hidup kita ini bukan hanya memperbanyak sujud, sujud saja. Ibadah, ibadah saja, tapi harus kita perhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat-sahabat beliau, "Atadruna manil atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Bangkrut para sahabat Nabi spontan menjawab, "Tahu ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang punya tidak punya dirham, tidak punya mata, tidak punya barang-barang, tidak punya barang dagangan, tidak punya duit." Setelah para sahabat Nabi menjawab seperti itu, ternyata Rasulullah menjawab, "Bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang ja'a yaumal kiamati. Bisolatin wa zakatin wa siyamin dia di hari kiamat punya amal ibadah puasa banyak sholat banyak akan tapi wa qad daraba hadha wa syatama wa wa akhadha mala tapi kerjaannya di dunia sesaat mencaci si A sesaat tangannya nyakiti si B kadang-kadang nuduh zina si C kadang-kadang ngambil barangnya si D urusannya dengan manusia banyak Itulah orang bangkrut. Sebagian sahabat Nabi belum nyambung. Bagaimana bisa disebut bangkrut orang itu ya Rasulullah? Oh iya. Nanti di hari kiamat di saat ia dengan amalnya yang banyak itu mau menuju surga dengan amalnya yang banyak, ternyata banyak yang menuntut. Orang-orang banyak menuntut sehingga menuntut kepada malaikat agar jangan boleh orang ini masuk surga Lalu malaikat bertanya, apa urusanmu? Dijawab oleh orang-orang itu bahasanya, ini orang punya urusan, punya masalah banyak dengan kami, wahai malaikat. Punya banyak urusan. Kemudian malaikat menghadap kepada Allah menceritakan tentang ini dan Allah maha tahu, tidak diceritai pun Allah tahu. Lalu Allah memerintahkan agar diambilkan dari kebaikannya orang yang tadi ahli ibadah diberikan kepada orang yang ditolimi diambilin lagi diberikan dari orang yang ditolimi diambilkan lagi sampai amal baiknya habis ternyata yang menuntut banyak yang menuntut masih banyak setelah itu malaikat menghadap lagi kepada Allah dan Allah memerintahkan ambil dari kejelekan atau dosa orang yang didolimi tadi lalu tumpangkan berikan kepada orang yang katanya ahli ibadah dan kirim ke neraka jahanam Allah maka ibu tidak cukup kita hanya memperbanyak ibadah bahkan ibadah pun sering nipu kita sering tertipu dengan ibadah dipikir dengan sujud ya yang banyak sudah selamat masuk surga ternyata rebutan waris iya. zakat yang gak dibayar ngomong sama suami nyelekit sama ibu kasar gak cukup maka harus kita bangun yang pertama hubungan kepada Allah yang kedua hubungan sesama manusia baik sekarang langsung saja karena ini pengajian bulanan terlalu jauh pengajian kok bulanan ya pengajian itu seminggu saja dua kali kata Imam Ghazali itu masih kering tuh kayak pohon bunga itu gak disiram tiga hari saja kering apalagi sebulan mati tapi daripada tidak disiramlah jadi kita pengen langsung saja malam ini kita langsung membahas hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah penting sambil berjalan nanti dan itu nomor satu hubungan kepada Allah. sholat kita insya Allah sudah ahli sholat, Yang punya duit insya Allah sudah naik haji. Hubungan dengan Allah itu lebih mudah. Sebab kewajiban kepada Allah lebih sedikit. Tapi urusan dengan manusia ini manusia punya hawa nafsu. Sehingga repot dengan manusia maka pada malam hari ini kita langsung saja hubungan kita dengan sesama manusia kita mulai dengan ayah ibu kita orang yang paling baik dengan kita wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana sudah merupakan, merupakan ketentuan dari Allah yang pertama jangan menyembah kecuali kepada Allah yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua dalam hadis disebutkan salatatun la yang durun la yadkhuluna al jannata wala wala yang durullahu ilaihim Tiga orang yang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah. Kalau sudah ada tambahan tidak dilihat, ini tidak diberi rahmat. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan gak diampuni. Sebagian ulama. Artinya begitu beratnya dosa, disebutkan diantaranya al-aq liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Mari kita semuanya melihat ilmu yang kita dengar dari siapapun bukan untuk orang lain tapi ilmu adalah untuk diri kita sendiri bagaimana kita dengan orang tua kita dan ketahuilah tidak akan bahagia tidak akan bahagia tidak akan bahagia jika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya biarpun dimodali miliaran biarpun dimodali miliaran diambil menantu sama presiden Oke, kayak presiden sumber kebahagiaan. Bukan maksudnya biarpun melimpah ruah dengan kekuasaan kayak apapun. Tapi kalau anak itu durhaka kepada orang tua, ia tidak akan menuai kebahagiaan, tapi sebaliknya ia akan mendapatkan kesengsaraan. Semua kullu dhamben yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamah. Semua dosa akan ditunda hukumannya di hari kiamat illa uququl walidain kecuali durhaka kepada orang tua fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al mamat Allah akan memberikan hukuman di dunia sebelum mati jadi urusan orang tua hati-hati yang durhaka kepada orang tua hari ini segera berbenah diri Gak akan selamat dan ketahuilah Kalau Nabi menyebutkan bahwa doanya orang tua kepada anak Seperti doa Nabi untuk umat Begitu mudahnya dikabul doa orang tua untuk anaknya kecuali untuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua sehingga sampai dikatakan doa orang tua tidak nyampe kepada anak biarpun dengan mengucurkan kakmat air mata darah dan doa di depan Ka'bah kalau anaknya yang durhaka jadi rugi bu kita punya anak durhaka ibu nangis-nangis jerit-jerit doain enggak karena anakmu tidak butuh dengan doamu buktinya dia kurang ajar kepadamu makanya harus anak kita kita didik berbakti dan kita sendiri harus berbakti aku telah durhaka kepada orang tua sangat besar hak-hak orang tua atas kita kewajiban kita kepada orang tua besar jangan sampai ada di antara kita yang durhaka kepada orang tua dan kalimat ini sudah sering kita dengar Cuman kita pengen masuk rasanya kayak apa. Nah ini rasanya kayak apa? Ngerti di pelajaran-pelajaran berbakti ke orang tua, tapi kadang ngomong sama orang tua masih nyelekit, nggak sadar. Sebab ilmunya masih kulit. Kita pengen rasakan, kita pikir, kita renungi, kita ingin menerapkan ilmu untuk kita. Dan ketahuilah yang namanya durhaka adalah halus seperti halnya yang namanya bakti adalah halus berangkat dari hati yang cinta yang punya jiwa ngabdi kepada orang tua bukan kalimat yang terucap dan bukan basa-basi basa-basi itu adalah gaya lahirnya badan jasad bukan basa-basi berbakti kepada orang tua tapi berbakti kepada orang tua adalah hakikat bisa diperkecil sonnya jadi hakikat kecil lagi lain lebih enak. Jadi dari hati. Lebih enak kira-kira? Jadi hakikat bekti itu dari hati seorang anak yang mencintai orang tuanya, bukan basa-basi. Orang berbasa-basi mah bisa di depan orang kelihatan sama bapak ibunya baik. Tapi di rumah kadang ngomong kasar. Al-Qur'an menggambarkan namanya bekti itu halus wala takullahuma uffin. Uff. Uff itu apa sih? Kalau ada ibarat atau ungkapan yang lebih halus lagi akan diungkapkan paling sedikitnya bekti, pak durhaka. Uf, uf itu maknanya dikatakan oleh para mufassirin atau bejar, maksudnya ngomong sama orang tua dengan nada jenuh. Gimana contohnya? Kalau dinasihati sama bapak ibunya, dinasihati sama umiknya, ngomongnya begini, ya ya dua kali. Kalau anak baik kan iya mi, kalau iya iya itu maksudnya enggak enak iya iya. Nah ini loh, like uf tuh kayak begitu maksudnya. <laughs> Apalagi dikasih nasihati orang tuanya nyanyi-nyanyi, waduh. Iya, iya, iya, ya, Uh, awas hati-hati tuh. Jadi bekti itu halus urusan hati. Sampai dikisahkan bagaimana makna bekti dan bagaimana makna durhaka. Suatu ketika ada satu kisah Seorang anak mau berangkat sekolah ceritanya di satu pagi. Anak SMA atau anak SMP biasanya berangkat sekolah naik sepeda. Kemudian di saat seperti itu ia lagi sarapan. Biasanya lagi sarap biasanya yaitu disamperin sama sahabatnya. Lagi asik-asiknya sarapan pagi, lupa rupanya disamperin sama sahabatnya dan sahabatnya berkata, "Eh, ayo cepat terlambat nanti." Dia ngelihat jam kaget, oh iya. Sudah kelewat. Biasanya sudah berangkat, ternyata dia masih makan. Dia ngebut makannya. Setelah makan ngebut, mencuci tangan, lalu nyari ibunya salaman dan pergi. Naik sepeda ngebut. Sampai di sekolahan, temennya yang nyamperin tadi masuk kelas, dianya setelah nyandarkan sepeda, mau masuk kelas, balik lagi naik sepeda. Pulang. Temennya tadi bingung, Kenapa kok dia balik? <laughs> Hah, paling tidak ngerjain PR atau ada yang ketinggalan bukunya setelah beberapa menit atau setengah jam lebih sampai jam pelajaran yang pertama hampir selesai dia baru datang dan ditegur sama gurunya dia tidak ngomong apa-apa lalu ditanya oleh temannya kenapa kok kamu balik pulang lagi ada yang ketinggalan enggak terus kenapa tadi waktu kamu nyamperin aku aku kan lagi makan pagi jadi saking buru-burunya aku makan pagi tadi sampai aku berangkat langsung berangkat. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku takut kalau piring itu nanti dicuci oleh ibuku. Allah. Makna bekti itu. Gak rela piringnya dicuci sama ibunya. Allah. Sekarang anak mondok atau anak ngekos pulang seminggu sekali bawa baju kotor satu tas Ma, besok ya pokoknya sebelum menu harus beres semuanya, setrikain. Pantasan ilmunya nggak manfaat. Susah. Lihat urusan piring saja nggak tega kalau dia mencuci ibunya. Karena dia tahu dia sudah bisa melakukannya, Mbak, nggak pengen membebani ibunya. Dan berbakti bukan basa-basi, basa-basi gak sah, basa-basinya anak gadis, lihat. Tahu jam 9, jam 8 malam itu biasanya ibunya nyuci piring. Dia lagi di kamar asik dengan HP-nya, SMS. Buka pintu ngelihat ibunya. Masih nyuci piring, masuk lagi. Dilanjut ke SMS-nya ditunggu setengah jam atau seperempat jam. Setelah agak lama langsung keluar. Diintip kalau sudah mulai habis piringnya langsung datang. Aduh mama ngapain tidak ngasih tahu neneng. Biar saya yang nyuci piringnya. <laughs> mulai tadi dia melihat tapi tidak mau mencuci. Gak sah basa-basi. Hakikat kalau seorang anak punya bekti ke orang tua, dengar piring bergerak berbunyi saja dia akan lompat. Jangan-jangan ibu saya nyuci piring. Ini bentuk mana bekti. Jadi bukan basa-basi nggak sah. Dan hati-hati tidak akan bahagia kalau orang di hatinya tidak nyambung ke orang tua. Sampai dikisahkan salah satu dari cucu Rasulullah. Ini kisah Imam Hasan atau Imam Hussein dalam sebuah kisah. Dikisahkan bahasanya Beliau itu sangat ragu-ragu kalau makan dengan ibundanya. Lalu ditanya, "Kenapa kamu kok ragu-ragu bahkan hampir tidak tidak berani makan dengan ibunya?" Apakah jijik? Oh tidak, aku tidak jijik. Lalu kenapa kamu tidak mau makan dengan ibumu? Karena umumnya orang Arab kalau makan bareng satu nalam satu nampan begitu. Beliau menjawab apa? Aku tidak mau makan dengan ibuku karena aku takut bahwasanya di saat ibuku mau mengambil makanan sudah aku dahului dengan tanganku. Ada yang menisbatkan cerita ini adalah kepada Imam Hasan Basri. Karena katanya Imam Hasan adalah masih kecil. Tiba, biarpun masih kecil dididik oleh Rasulullah, pekerjaannya kayak pekerjaannya orang dewasa. Sayyidina Husain biarpun kecil dididik oleh Nabi Muhammad, pekerjaannya kayak orang dewasa. Ada menisbatkan cerita ini kepada Imam Hasan Basri. Yang jelas ada kisah semacam itu. Sampai nggak mau makan Takut tangannya tuh dahului. Ibunya sedang lihat makanan, yang disamber sama anaknya. Biarpun gak sengaja. Allah, itu makna bekti mikir. Begitu juga yang namanya durhaka. Kita tuh sering, Masya Allah. Bukan sekedar memukul, bukan sekedar mencaci. Sekarang ada anak ngomong sama orang tuanya tuh gak sadar ngomong kasar seenaknya. Oh, tidak akan ditolong, rugi. Kalau orang tua sih selalu jawabannya, aku rela, aku maaf kena, gak apa-apa. Eh, itu sudah masuk urusan kepada Allah. Biarpun bapak ibumu mengatakan, aku rela, aku rela, jika engkau tidak berubah sikap dan watakmu, Allah tidak akan rela. Allah tidak akan rela. Kalau ceritakan ridho Allah fi waliden, tapi ridho seperti apa? Allah ridho kalau orang tuamu ridho. Tapi maknanya ridho ini adalah bukan engkau yang menjadi sebab kemarahannya. Kalau engkau membuat kemarahan seorang ayah, seorang ibu dengan kedurhakaanmu, enggak, Allah enggak ridho. Kalau orang tua mas selalu ridho, biarpun dipukuli tetap berkata, aku enggak rela anakku masuk neraka, aku enggak rela. Tapi, tapi anakmu sendiri yang pengen masuk neraka. Hati-hati. Maka harus kita perhatikan sekarang diri kita bagaimana dengan orang tua. Beruabakum, tapi rukum abnaukum. Hendaknya kita memulai berbakti kepada orang tua nanti akan menuai kita, anak kita akan berbakti kepada kita. Dan seperti itu yang menama, namanya bekti halus. Namanya durhaka juga halus. Durhaka halus. Hampir tidak dibaca oleh orang. Ini sebuah kisah. Ada lima bersaudara yang sudah dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan yang baik. Bapaknya sudah meninggal dunia. Yang ada hanya ibundanya saja. Dia ngerti bahasanya peninggalan bapaknya adalah ibunya. Yang harus dirawat dengan benar. Sehingga anak-anak yang berbakti ini Masya Allah memuliakan ibunya jadi ratu benar di rumah itu. Biarpun semua mereka biarpun mereka sudah pada menikah, mereka selalu menyisihkan waktu jadwal untuk duduk dengan bapak ibu, dengan ibunya. Suatu ketika sang ibunda sakit. Masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit Anak-anaknya pada datang semuanya Berlima itu Di saat anaknya datang ke tempat tersebut Akhirnya musyawarah Untuk dijadwal bagaimana menjaga anaknya Menjaga ibundanya Ternyata Mereka pada tidak mau digilir Bergiliran Kami tidak mau bergiliran Terus gimana? Kami ingin di sini terus <laughs> Rupanya nggak ada yang mau meninggalkan ibunya yang sakit parah. Karena menduga kayaknya ibunya sudah sepuh, khawatir ibunya meninggal saat itu. Sehingga tidak ada yang mau meninggalkan, jadi nggak pakai giliran. Jadi ada anak pertama tidur di bawah ranjang, yang laki-laki tidur di teras, masya Allah. Semua menjaga ibunya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat terhitung sampai 15 hari ibunya. Dan terlihat memang sudah pulih ibundanya. Ada salah satu anak perempuannya anak perempuan salah satu anak perempuan dari lima bersaudara tadi yakni salah satu dari lima bersaudara pengen tahu keadaan ibunya pergi ke tempatnya sang dokter di kantor datang lalu bertanya dokter gimana kabarnya ibu di nomor ini di kamar ini oh dilihat oh wow, alhamdulillah sudah baik ini boleh pulang tuh senengnya oh boleh pulang dokter bener iya boleh pulang di saat sang anak perempuan tadi mau keluar di stop sama dokternya. Tapi sekalian ibu-ibu sini bu. Ini sayang nih, obatnya tinggal sekali lagi. Mending besok saja pulangnya. Jangan sekarang. Jadi ini obat kalau oh, saya tuntaskan lagi. Hari ini kan siang mungkin saya kasih obat nanti malam terakhir. Besok pagi baru boleh pulang. Oh begitu dokter? Iya. Setelah itu keluarlah sang anak dari kantornya sang dokter dokter spesialis, dokter khusus yang menangani ibunya. Datang ke kamar ibundanya dengan riang gembira. Memeluk ibunya dengan tangis kegembiraan dan menjeri, memberitahu kepada saudara-saudara kalau ibunya sudah sembuh, ibu sudah sembuh, ibu yang benar, iya, ibu sudah boleh pulang. Oh, rangkulan semuanya senangnya, gembira karena memang mereka adalah anak-anak yang soleh solehah. Kemudian setelah itu mereka pada berbicara, kalau begitu ibu besok harus pulang dong kalau gitu, iya. Anak yang pergi ke dokter tadi lalu ngingetkan kakak-kakak, adik-adikku semuanya. Coba kira-kira kamar ibu kebayang atau tidak? Kayak apa <laughs> kira-kira? Waktu ibu berangkat dalam keadaan ibu sakit meninggalkan kamar. Sudah 15 hari tidak tahu ada yang bersihkan atau tidak, kan gitu. Wah, oh, iya iya. Jangan sampai ibu masuk kamar gara-gara kamarnya kotor nanti sakit lagi. Siapa yang mau pulang duluan kira-kira? Semuanya pada liri-lirian gak pengen pulang. Ya sudah biar pembantu aja lah yang membersihkan. Mestinya kan disetujui pembantu. Rupanya yang satu berkata, "Enggak, kalau membersihkan pembantu takut kurang bersih." Katanya anak perempuan yang tadi ke dokter tadi lalu berkata, "Biar aku saja yang ngalah, aku akan pulang, aku akan bersihkan kamar ibu." Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kebetulan kalau gitu. Pulanglah sang anak perempuan ke rumah malam itu. Dibersihkan itu kamar Masya Allah Kamar mandinya dikuras spraynya diganti, bantalnya cukup ganti semuanya, oh dibersihkan semuanya. Saking pengennya dia konsentrasi dalam membersihkan kamarnya, sampai nggak pengen keganggu, HP dimatikan semuanya. Ah, sampai di pagi harinya dilanjutkan lagi, sambil nunggu ibunya ada yang dijemur, pokoknya dibuka jendela semuanya biar bersih. Dia itu menunggu kok ndak ada berita, kok ndak ada telepon bunyi, kapan ibu pulang, setelah itu dia baru sadar setengah jam setengah jam sembilan jam sepuluh dia baru sadar bahwasanya HP-nya itu dimatikan <laughs> semalam. Setelah dibuka apanya? Astagfirullah. Banyak SMS. Kaget dia banyak SMS. Ada berita apa ini? Belum sempat baca SMS, ada ambulan datang. Allah. Gemeter dibanting itu HP tidak sempat dibaca SMS. Ambulan. Kenapa harus pakai ambulan? Bukan ke abang punya mobil ini semuanya mobil? Kenapa harus ambulan? Jangan-jangan ibu meninggal. Nangis dia, gemeteran dia, takut nih. Belum sempat dia ngomong, ambulan sudah ada di depan matanya. Setelah ambulan berhenti dia bengong. Keluar kakaknya, keluar abangnya, keluar adiknya. Saudaranya berempat keluar semuanya. Tambah gemeteran dia. Ah, mana ibu? Tatonya ada suster yang menemani. Tambah gemeter lagi. Terakhir ia tunggu. Tak aja betul, ibunya sudah bisa berjalan sendiri. Dia ngelompat. Ibu, lalu bilang, "Abang, kenapa harus pakai mobil ambulan?" Semuanya pada ketawa. Kalau pakai mobil pribadi nggak bisa masuk semuanya. Kalau mobil ambulan kan bisa melingkar di situ semuanya. Subhanallah. Anak baik, anak soleh semuanya ini. Cuman ketahuilah Allah Maha tahu apa yang ada di hati anak-anak tersebut. Allah Maha Tahu sebab bekti adalah urusan hati bukan basa-basi. Allah Maha Tahu kenapa satu anak perempuan tadi pergi ke dokter kemudian kenapa dia mengusulkan agar dia yang membersihkan rumah ibundanya, kenapa kemudian mematikan HP-nya. Ternyata yang ini semuanya adalah ketahuilah yang lihat adalah Allah. Anak perempuan pergi ke dokter kemudian milih pulang duluan itu semuanya karena ia ingin menghindar dari dimintai sumbangan mengeluarkan ibunya dari rumah sakit. Karena tahu waktu ke dokter tadi habisnya banyak. Sehingga HP-nya dimatikan takut ditelepon kamu nyumbang berapa. Allah, lihat. Jadi nggak sah basa-basi. Kadang ada ibunya sakit itu kalau mau kunjung ke ibunya tuh nunggu, biar abang dulu ke sana. Kenapa? Takut ada resepnya nanti. Kalau saya duluan nanti saya membayari resepnya. Wahai para anak yang soleh soleha. Kalau untuk orang tua jangan mikir. Biarpun harta kita habis untuk orang tua Allah akan ganti kalau kita percaya. Jangan pelit dengan orang tua ini loh makna bekti, bukan basa-basi lihat. nggak ada nilainya basa-basi lihat aja si nangis tangis air mata bohong tuh. Mikir masih untuk oh, uang untuk orang tuanya mikir naudzubillah. Ini yang harus kita tanamkan makna bakti. Bagaimana bakti kita kepada orang tua? Gak cukup basa-basi, harus hati. Kalau ternyata kita punya hati kok belum hati yang benar minta kepada Allah. Banyak istighfar, kenapa hati kita belum sambung kepada orang tua kita? Coba kita lihat bagaimana orang tua kita. Di saat kecil kita menimang kita, gendong kita, merawat kita. Kita gak akan bisa membalas budi orang tua kita. Seorang anak muda menggendong ibundanya dilihat oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar tawaf dan sa'i sampai tahallul setelah selesai menggendong ibundanya sang anak itu tiba-tiba duduk di samping Sayyidina Abdullah bin Umar dan berkata wahai Imam Abdullah bin Umar engkau melihat aku menggendong ibuku ini bukan saja di sini mulai dari Arafah wukuf aku gendong ibuku sampai ada bekas merah setengah luka karena harus diikat dengan sesuatu sehingga luka lehernya wahai Abdullah bin Umar yang aku lakukan seperti ini apakah aku sudah membalas budi baik ibuku Sayyidina Abdullah bin Umar jawabnya enggak pakai mikir tidak apa yang kamu lakukan tidak ada apa-apanya dibanding satu detik saat ibumu melahirkanmu. Karena waktu ibumu melahirkanmu taruhannya nyawa. Dan lebih dari itu wahai anak muda dengar, dengar, dengar. Saat ibumu menimangmu, menggendongmu. Dengan harapan kapan engkau akan besar. Kapan engkau membuka matamu. Kapan engkau bisa merangkak. Di saat merangkak ibumu berkata, kapan engkau bisa berjalan. Harapan ibumu adalah kapan engkau bisa gede, engkau besar. Akan tapi kebalikannya, jika seorang anak menggendong ibunya. Ada di antara anak yang menggendong ibunya yang ada di dalam hatinya adalah kapan ibuku mati. Gak sebanding karena merasa bosan alasan sih kasihan ibu sakit Allah hati-hati orang tua orang tua nggak bakal selamat siapapun dari kita dan ada sebab-sebab menjadi orang itu durhaka ke orang tua pernikahan diantaranya ada adik mudaku ada adikku yang cantik-cantik yang soleh yang ganteng-ganteng awas banyak pernikahan dan ada terjadi pada zaman Nabi sebagian ulama mengatakan hadis yang nggak sahih tapi sebagian mengatakan hadis sahih kisah Al-Qamah Alkoma adalah orang yang meninggal dunia ternyata nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat waktu itu. Kisah Alkomah mau meninggal dunia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat waktu naza. Ditalkin disuruh baca la ilah Allah tidak bisa. Disuruh baca la ilah Allah tidak bisa. Sampai berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi bertanya siapa yang masih ada. Dijawab ibunya. Lalu ibunya ditanya, apakah Alkomah punya masalah denganmu? Ibunya menjawab tidak. Hanya setelah menikah saja dia berubah. Aku sakit waktu dia menikah itu lalu berubah. Ternyata sang ibu itu suruh memaafkan ya, memaafkan tapi masih ada tapinya gitu loh. Ya aku maafkan tapi berat gitu. Akhirnya baiklah ibu kalau belum bisa benar-benar memaafkan ya sudah. Tiba-tiba Nabi Muhammad menyuruh Bilal dan yang lainnya ambil kayu bakar, setelah diambilkan kayu bakar, sang ibu itu berkata, "Untuk apa ya Rasulullah?" Untuk membakar al Al-Qamah. Di saat seperti itu sang ibu terkaget. "Ya Rasulullah, kenapa?" Karena engkau tidak memaafkannya. "Ya Rasulullah, sudahlah saat ini aku akan maafkan dia." "Benar, benar ya Rasulullah, aku maafkan dia." Baru setelah itu al Al-Qamah melirik ibundanya dan katanya dibarengi dengan senyum, lalu setelah itu mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Durhaka kepada orang tua menjadi sebab orang su'ul khotimah matinya dan dan di antara sebab durhaka itu adalah pernikahan. Mulai dari awal pernikahan maka adik-adikku yang kucintai, jauhkanlah dari mencintai seseorang sebelum pernikahan. Ini awal musibah. Mulai dari membuka pintu zina. Cinta sebelum pernikahan membuka pintu zina. Kalau Allah berfirman, wala zina, jangan kau deket-deket zina itu apa sih maksudnya? Bukan langsung ciuman pelukan, bukan. Dengan istilah pacaran itu loh. Setiap hari menghayalkan, membayangkan, akhirnya SMS-SMS sudah mulai bebas. Telepon sudah bebas ngomong, itu mukaddimah. Mukaddimah zina. Wala zina. Tidak ada orang zina langsung tutup poin. Yuk aku yuk zina, yuk enggak. Berangkat dari obrolan, obrolan semakin biasa, semakin biasa. Kalau ketemu langsung barangkali masih malu-malu. Kalau dengan telepon nggak kelihatan wajahnya. Bebas. Sehingga omongannya sudah kemana-mana, belum apa-apa panggil papi mami. Musibah. Ini awal ini, peng, ini mukaddimah zina. Lebih dari itu lihat. Di saat betul-betul ingin masuki pernikahan lihat. Kadang benar-benar dia membuat permusuhan dengan bapak ibunya. Kalau tidak dengan dia nggak mau pak. Sehidup semati. Uh, uh, uh aduh. Kalau sudah cinta katanya. Sampai pilihan bapak ibunya ditolak mentah-mentah. Awas Barangkali ada di antara kita yang waktu menikah sedikit bikin masalah dengan bapak ibunya, hari ini kita minta maaf tobat yang sesungguhnya. Karena bisa saja permasalahan panjang kita tuh gara-gara waktu nikah dulu tuh. Kadang seorang anak gak ngerti mana bekti, seorang anak gadis gara-gara kenal seorang laki-laki 6 bulan saja karena baiknya orang tersebut meninggalkan orang tua. Gimana kebaikan orang tua yang 20 tahun dilupakan hanya kebaikan orang yang hanya 6 bulan, lihat. Alangkah banyak ini kisah anak muda gara-gara pacaran ini banyak meninggalkan orang tua. Apalagi terinspirasi niru film petualang cinta. Akhirnya meninggalkan orang tuanya hidup biarpun di bawah kolong jembatan karena kita membela cinta indah hidupnya yang satu suaminya pergi kemana cari duit setiap hari pulang kayaknya bahagia karena filmnya dipotong kalau dilanjutkan sengsara itu orang Gak ada membela cinta kayak begitu tuh Adik-adikku yang aku cintai, yang cantik-cantik, yang soleh-soleh, orang tua, orang tua. Jaga hatimu. Hatimu hanya untuk suamimu. Hatimu hanya untuk istrimu. Itu budaya di luar sana. Mungkin ada di antara anak-anakku ini yang ke bawah dalam ini budaya-budaya anak-anak sekolah. Kalau tidak punya pacar dibilang kamu ketinggalan zaman loh, hidup di kota kayak di kampung, kayak di gunung loh. Akhirnya ke bawah mau tidak mau lihat subhanallah, lu punya pacar belum? Bahkan kadang ibunya pun setengah dungu. Nak, kamu sudah punya pacar belum, Nak? Neraka dulu ibunya itu nanti. Karena mengajari anaknya berzina, tapi insya Allah ini ibu-ibu ahli surga semuanya. Amin. Giliran anaknya bangkang, aku kalau tidak menikah dengan dia nggak mau. Hmm. Bingung. Kuda Jawa rasa coklat sudah. Ya mau biarpun ditentang oleh siapapun, bah cinta, demi cinta demi cinta itu antaranya jadi sebab pernikahan itu Kemudian di saat menikah pun kadang seperti itu karena terlalu cinta, terlalu senang sama pasangannya itu sampai lupa dengan ibunya. Sudah tahu dia masih numpang di ibunya, numpang di ibunya anak solehah, pakai kerudung, sering ngaji juga. Cuman karena hatinya nggak nyambung ke orang tua, menikah sebulan masih mesra-mesranya dengan suaminya sebulan dua bulan, beli buah, Rupanya lagi pulang di rumah ibunya sendiri, lagi pulang beli buah untuk suaminya, sama suaminya. Ibunya ada di ruang tamu. Jalannya pelan-pelan, Bu, cincit-cincit. Cincit ya bahasa Jawa Timur, cincit. Mindik-mindik pelan-pelan ya. Sambil kerudungnya dipanjangin begini. Ke kamar cepat kita. Gitu. Takut ibunya ngelihat buahnya. Setelah ketawa-ketawa sama suaminya kenyang, giliran buah setengah busuk, benjut-benjut, penyak penyak itu baru dianterin ke ibunya. <laughs> model manusia yang nggak bisa selamat itu kayak gitu. Hatinya nggak nyambung. Kalau anak punya bekti ada orang tua akan berkata, ibu abah, ini ada buah ambil yang paling bagus. Ibu nggak bakal ngambil semuanya, wahai anak-anakku yang cantik-cantik, yang soleh ini. Awas hati-hati durhaka kepada orang tua, nggak bakal selamat. Semuanya harus berpikir kalau punya masalah sampai hari ini yang sudah menikah kembali kepada masa lalu. Bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Buka kebahagiaanmu dengan kuncinya yaitu berbakti kepada orang tua, menjalin hubungan baik kepada orang tua. Dan kadang subhanallah keluarga itu menjadi juga musibah kita kepada orang tua itu kurang baik. Suami baik dengan orang bisa di kantor baik, jadi direktur yang baik. Tapi dengan ibunya enggak baik, masya Allah. Dengan ibunya enggak baik, Oh, dia sama orang sesupel. Bahasa basi mandasat, senyum sama ibunya. Bahkan mungkin merasa malu punya ibu. Kalau ditanya siapa itu? Pembantu. Karena ibunya lecek. Ibunya lungset. Ibunya cari duit nyekolahkan dia. Giliran dia sekolah tinggi-tinggi dapat pekerjaan lupa sama ibunya. Apa bukan neraka kayak begitu? Malu punya ibu. Ibunya orang kampung, orang desa, dia sudah di kota. Bahkan ada anak sekolah, anak kuliah itu di kota karena sudah bergaul dengan teman-temannya gaya sombongnya sudah muncul. Setiap Sabtu pagi, setiap Sabtu sore itu dikirim sama bapaknya. Dia tahu bapaknya pasti ngirim, cuma tidak dikasih tahu kos-kosannya. Pokoknya bapak nanti ke perempatan situ nanti saya datang ke situ. Kayaknya sih datangnya baik, nyambut bapaknya biar bapaknya nggak usah naik. Ternyata setelah kiriman kardusnya ada pisang, ada ini diambil, bapak cepat pulang. Takut ketahuan sama temannya, bapaknya naik sepeda. Ada model-model anak durhaka. Memang kita harus banyak contoh. Jangan-jangan kita itu. Jangan-jangan kita. Bagaimana kita dengan orang tua? Sampai kita lagi menghadap kepada Allah. Salat sunnah. Kalau dipanggil ibu kita, potong itu salat Allah akan ridho. Jurej. Seorang yang lagi ibadah Makanya adik-adikku yang soleh-soleh, yang baik-baik, kalau kamu lagi dekat dengan bapak ibumu atau dekat dengan gurumu, jangan terlalu banyak ibadah. Ibadahmu adalah khidmah. Kalau ibadah nanti di saat gurumu jauh darimu, bapak ibumu jauh darimu, baru banyak sholat. Kalau dengan bapak ibumu, kamu lihat kebutuhannya apa. Jangan sampai ibumu itu minta tolong, ih masih sholat. Masih sholat. Masih sholat. Gurunya mau minta tolong sama muridnya yang katanya khidmah kepadanya sholat baca Quran lagi tidak tega nanti <laughs> sholat khidmah itu ternyata ibadah yang luar biasa dengan ibu Juret pak ibunya itu menginginkan apa ibunya mengingin ingin memanggil Juret eh masih sholat setelah masih sholat masih sholat tidak lama kemudian apa dihancurin sama orang dikerutuk rumahnya apa tempat ibadahnya Juret berubahnya apa ada perempuan hamil dan perempuan itu berkata bahasanya yang menghamiliku adalah Jurej. Padahal Jurej tidak menghamilinya. Karena perempuan itu mengatakan yang menghamil adalah Juret, rumahnya Juret dihancurin, tempat ibadah Juret dihancurin. Padahal Juret tidak dosa. Hanya karena apa? Karena sama orang tuanya tadi. Padahal Juret ibadah. Setelah itu ditolong oleh Allah Juret sehingga ada bayinya. Bayinya kecil tadi yang masih di pangkuan seorang ibu tadi berkata, yang menghamiliku bukan Juret ini tapi pengembala kambing. Juret tidak bersalah. Akan tapi cukup dengan yang dilakukan Juret itu menjadi dia dihukum oleh Allah sampai dihancurin tempat ibadah dan dia dipukulin oleh orang. Artinya luar biasa seorang ibu, wahai adik-adikku ini khususnya dan wahai para hadirin hadirat awas orang tua orang tua. Jangan sampai kita lupa dengan orang tua. Enggak akan bahagia, enggak akan bahagia. Termasuk kalau pengen menikah itu anak soleh akan berkata, Ibu, Abah, saya ingin menikah, Abah, Ibu punya calon atau tidak? Kalau tidak punya calon lalu katakan, saya ada calon, itu pandangan. Kira-kira menurut Abah gimana? Jangan berkata, Abah, aku menikah dengan dia. Kalau tidak dengan dia, mending saya nggak usah nikah. <laughs> Model apa itu? Punya adab dengan orang tua. Dan masih banyak ya. Ada suatu ketika kisah lagi seorang suami dengan istrinya dibarengi dengan ibunya suami dengan anak-anaknya suami istri anak-anaknya dengan ibunya pergi ke toko emas ini kisahnya negeri Arab sana setelah beli emas semuanya dihitung harganya terhitung 7000 real setelah dibayar 70 ribu real, rupanya yang punya toko bilang kurang 200. Kata sang suami yang bayari, kan ini mana dua, kenapa harus 200? Tambah apa lagi? Yang jaga toko emas berkata, ibu tua di pojok tadi dia mengambil cincin kecil. Ibunya, cincin kecil harganya 200 real, kecil. Bu, untuk apa cincin sudah tua kok pakai dandan cincin-cincin segala? Tersinggung sang ibu sambil gendong anaknya, anaknya laki-laki ini sambil gendong cucunya, sang ibu menangis, cincin dibanting, diletakkan dan pergi ke samping mobil. Allah. Istrinya ngingetkan, "Abang, kalau bahasa Indonesia, abang kok ngomong kasar sama ibu?" Diam dong. Jangan abang begitu bang, Gak bener gak baik. Coba kalau ibu nanti meninggalkan rumah kita, siapa yang gendong anak kita? Kurang ajar semuanya dua-duanya. <laughs> Ini model kayak begini tidak terdidik itu. Awas hati-hati banyak orang kayak begini. Jangan menikmati hikmah orang tua kita. Akan tapi kita harus banyak syukur dan minta maaf kalau menikmati. Alhamdulillah ada ibu. Awas hati-hati ini kalimat kurang benar. Memang ibunda kita sama cucunya itu luar biasa. Kalaupun dikasih cucu kita, anak kita pun bakal mau. Tapi kita harus sering minta maaf dan dari hati. Pasti kalau kita punya bekti nggak bakal tega. Ibu itu sudah merawat aku, ibu sudah didikku, ibu kok repot dengan cucu? Dia akan berkata, aku senang. Biarpun senang, kita harus sering banyak minta maaf. Jangan memanfaatkan kesempatan. Alhamdulillah ada ibu, lumayan. Daripada punya pembantu, nah, hati-hati. Ini juga terlintas Imam Ghazali itu sering membuat contoh yang banyak. Barangkali itu aku, barangkali itu aku di rumahku, aku yang melanggar yang durhaka kepada orang orang tua. Inilah insya Allah muktimah tentang berbakti kepada orang tua dan nanti ini ada penutupnya kalau orang tua sudah meninggal dunia bagaimana cara bakti kita kepada orang tua? Orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana cara bakti kita kepada orang tua? Yang pertama yang orang tuanya sudah meninggal dunia kok kita belum sempat berbakti kepada orang tua yang pertama jangan anda berdoa kecuali orang tua anda bawa dalam doa lupa mendoakan orang tua dalam doa itu bentuk tidak sambungnya hati dan itu tanda ada akan mudah untuk durhaka Wong doa itu beratnya kayak apa sih Beratnya apa doa Allah doain orang tua dan doa orang tua Allah mafirlahu warhamhu ya Allah ampuni orang tuaku dan berikan kasih sayang ingat itu saja kok susah bener tidak akan susah kecuali karena hatinya tidak sambung maka jangan anda berdoa kecuali orang tua dibawa dalam doa-doa yang kedua jika mendapatkan rizki maka tolong potong dari rizki tersebut berikan untuk orang tua Caranya bukan diberikan orang tua sedekah ke masjid, pesantren, orang fakir, miskin, yatim piatu. Niatkan untuk orang tua. Anggap saja kalau orang tua masih hidup kamu kasih berapa. Kalau memang anak berbakti akan ngasih kepada ibunya yang sangat dicintainya. Beri kepada orang tua. Masa kita lagi makan sate enak, ibunya kelaparan lalu tidak kita kasih? Enggak masuk akal. Anak yang berbakti akan selalu memikir apa yang aku berikan kepada ibuku hadiah yang menyenangkan ibu. Dan ibu kita perlu pahala. Ditambah juga dihadiahkan pahala yang kita lakukan dan itu akidahnya jumhur. Kalau kita punya amal baik misalnya semacam ini ingat. Sebab yang mahal itu ingatnya. Misalnya kita habis pengajian ya Allah pahala pengajian yang ada saat ini ya Allah yang diadakan saat ini sampaikan kepada ibuku. Kalau bahasanya para ulama dan ahli-ahli ibadah dengan istilah tahlilan itu menghadiahkan pahala. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan hendaknya kita lintaskan, kita niatkan ausil tawabadalika ya Allah sampaikan pahalanya kepada orang tuaku. Ingatnya ini yang mahal. Kalau punya duit kita potong rizki. Kalau punya amal baik ya Allah sampaikan pahala kebaikan yang pernah aku lakukan ini kepada orang tuaku. Ini yang kedua. Yang ketiga min abaril birri silatuwuddi abihi Bakti yang sangat bekti adalah nyambung silaturahmi orang tua kita. Artinya, siapapun yang pernah dibaikin oleh orang tua kita, yuk dibaikin. Kalau misalnya orang tua kita pernah memberikan sarung di setiap hari lebaran di rumah A, B, C, D, kita lanjutkan kita memberikan sarung. Kita kunjungi. Maka termasuk anak termasuk yang sangat dekat dengan orang tua kita adalah siapa? anak-anak orang tua kita. Maka kita harus semakin baik di saat orang tua kita meninggal, kita harus semakin baik dengan saudara-saudara dan nanti akan masuk bab yang baru lagi memutus tali persaudaraan. Banyak putus tali persaudaraan gara-gara warisan sehingga orang berebut waris itu melakukan dosa gede tiga. Satu berhaka kepada orang tua karena nyakiti anaknya orang tua kita. Neraka itu. Gak ada surga bagi orang rebutan waris tuh. Insyaallah nanti ada pembahasan selanjutnya. Inilah yang pertama yang bisa kami hadirkan Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita Seperti biasa ini Masih ada waktu banyak Ada yang mau disampaikan para hadirin hadirat Sebelum nanti ada hikmah-hikmah faedah akan disampaikan oleh Habib Zaki Kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya Untuk menyempurnakan apa yang kita uh, dengar saat ini apa yang kita sampaikan saat ini agar semakin sempurna di dalam berbakti kepada orang tua. Fadhol, silakan. Masyaallah. Ya. Selanjutnya sesi pertanyaan Untuk yang pertama Dibuka dua penanya Dari satu jamaah bapak-bapak atau jamaah putra yang satu dari jamaah ibu-ibu atau jamaah putri. Langsung uh, bagi yang mau bertanya silahkan acungkan tangan atau langsung berdiri dan sebutkan nama. Ya silahkan. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Jadi gini, Bu ya. Uh, saya itu asli Tulen asli uh, eh, NU ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya berada di pesantren tahfidznya orang Wahabi gitu. Nah, jadi mereka mah katanya uh, tawasul itu gak nyampe itu uh, apa yang harus saya apa yang harus saya jawab kepada mereka itu seperti itu mungkin intinya saya tuh asli ahli sunnah jamaah ya tapi saya berada di mahad yang basisnya itu dari timur tengah mungkin. terima kasih Bismillahirrahmanirrahim satu-satu dulu ibu bapak termasuk yang bertanya kalau kita mempunyai sesuatu yang sangat mahal kira-kira mungkinkah sesuatu yang sangat mahal itu kita taruh di tempat yang sembarangan punya kalung intan permata harganya ratusan juta mungkinkah ibu gantung di pinggir jalan Ditaruh di mana Bu? Pak. Taruh peti. Petinya taruh lemari, lemarinya dikunci. Kamarnya dikunci, rumahnya dikunci, kalau perlu gerbangnya dikunci, pesan sama satpamnya, jangan boleh ada orang masuk. Kan begitu? Kalau ada orang punya barang berharga kok diping, taruh di pinggir jalan diletakkan di asal tempat itu orang sudah tidak ngerti barangkali sudah tidak ngerti kalau itu barang berharga jadi kalau orang tidak ngerti itu emas, ya biasa mungkin ditaruh di sampah. Tidak ngerti barang ini bernilai, tentu akan diletakkan di sebarang tempat. Itu kok idahnya secara umum. Artinya, kita harus mengerti barang yang berharga. Kalau ngerti barang yang berharga secara otomatis, kita akan berusaha untuk menjaganya. Bawa duit saja lihat mau berangkat umroh di tali, wah, jelikat segala macam, wah, segala macam. Pokoknya ini slotingnya di dalam yang kuat, jangan-jangan robek ini. Just ini. Dijaga karena uang berharga. Padahal itu hanya untuk kehidupan berharga di dunia. Dan ketahuilah yang paling berharga yang kita miliki adalah akidah. Orang dicuri permatanya bisa selamat masuk surga, tapi kalau sudah kecuri akidahnya nggak ada surga, nggak selamat. Ini saudaraku yang kucintai, adikku yang kucintai. Akidahmu adalah yang paling mahal. Tidak boleh main-main akidah. Kita berguru ke tempat yang seperti itu sebetulnya Anda telah meletakkan kalung permata ditaruh di pinggir jalan, disamber orang. Kalau alasannya gratis, kalau orang menjaga permata yang mahal harus beli lemari yang harganya mahal. Gak apa-apa, sekolah yang bayar tapi selamat akidah. Selamat akidah ini penting. Jadi jangan main-main. Makanya kalau ada orang masuk sekolah alasannya saya hanya mengambil ini. Yang diambil itu tapi kita campur dengan yang lainnya. Itu yang menjadi masalah. Tapi ini bertanya ini adalah berani, syaja'ah. Dia bertanya. Dia yang bersangkutan, Insyaallah selamat akidahnya. Dan jangan ragu kalau esok hari keluar dari tempat tersebut. Jangan ragu, saya pengen menjaga akidahku, pengen selamat. Menghafal Al-Quran, di mana-mana ada bisa menghafal Al-Quran dengan akidah yang selamat. Apalagi sekolah pergi ke negeri Arab sana sampai beasiswa enggak. Ada orang datang kepada kami bercerita anaknya beasiswa sudah tiga tahun. Saya bertanya kepada Pak Haji tersebut, Pak Haji ini cerita atau bertanya? Minta pendapat. Bingung dia. Kalau cerita ada jawabannya, kalau minta pendapat ada jawabannya. Ya minta pendapat. Pendapat jawabannya sederhana, suruh ulang. Tapi kok oh ini, tapi kan sayang. Lah, mengatakan sayang ini belum ngerti nilainya akidah dan mengerti nilainya iman urusan akidah tidak boleh main-main membaca buku pun harus hati-hati nonton TV pun hati-hati kalau belum dapat rekomendasi dari ustadz jangan baca buku sekarang buku itu disebar di mana-mana kadang-kadang naik haji dapat hadiah buku tak taunya menjerumuskan nah, orang kampung dapat hadiah buku dipikir barokah dari Mekah ini ada <laughs> Tahunya merusak. Hati-hati. Jadi akidah itu mahal. Jangan main-main. Nonton TV biarpun membaca hadis Al-Quran. Tapi kalau akidahnya sesat hati-hati. Mahal akidah itu. Apalagi urusan bayar sekolah. Uang yang kita bayarkan untuk belajar agama dengan akidah yang benar, semuanya itu jadi amal jariah akan dicatat oleh Allah. Adapun kalau memang tidak punya, bisa mencari beasiswa di tempat yang lain. Jadi nasihat ini karena beliaunya sudah bertanya saudaraku yang kucintai, berpikirlah untuk meninggalkan tempat yang membahayakan. Karena khawatir nanti Anda tidak cukup sampai di situ, Anda berprestasi nanti diiming-iming. Kamu berprestasi, kamu saya sekolahan di sini. Setelah sekolah di sana apa? Enggak sempat ngaji akidah yang benar, akhirnya lupa akidah yang benar, akhirnya besok mulai dari bismillahnya ketinggalan di sana, kemudian kulutnya lupa, macam-macam. Akhirnya yang dibahas masalah tawasul tadi juga juga bermasalah. Kalau masalah tawasul, apa yang dibingungkan oleh tawas tentang tawasul? Itu termasuk dalam kajian ilmiah, sesuatu yang sangat membingungkan adalah orang yang ingkar tawasul. Kita punya diklat adik-adikku semua nih yang muda-muda ini saya senang dengan yang muda-muda. Semangat itu. Biasanya mudah terganggu, tergoda di saat ada orang pakai dalil. Dalil, dalil, dalil, kemeng padahal dalilnya dalil dipelintir. Tawasul itu apa sih? Tawasul bukan minta kepada orang meninggal dunia. Jadi ada juga kesalahan dari pihak kita di saat bicara tentang tawasul. Tawasul bukan minta kepada mayit. Tawasul itu mintanya kepada Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman ibn Hunayf. Ceritanya minta kepada Allah Umma, Allahumma ini atawajjahu ilaika bi nabi rahmah. Jadi mintanya kepada Allah tapi membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ringkasnya, kalau Anda ingin diskusi dengan mereka selagi Anda belum punya modal jangan diskusi. Sebab kalau tidak tidak punya modal diskusi dan kalah malah ke bawah kalau anda sudah punya modal berbekal boleh diskusi barangkali kalau pengen diskusi mereka harus dijelaskan bahwa tawasul itu ada dua yang pertama tawasul bid doa yang kedua doa bid tawasul ini harus dibedakan awal-awal. Di saat orang tidak bisa membedakan masalah ini akan kebeli, ketergelincir. Sehingga ada di kalangan kita pun tawasul itu pakai analog, pakai perumpamaan, pakai Contoh misalnya, lah kalau kita ngadep presiden susah kan kita lewat perantara. Itu adalah yang salah bukan begitu kasus tawasul. Tawasul itu bukan kita tidak bisa menghadap kepada Allah, kita bisa langsung ngadep kepada Allah. Tapi kita membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi. Jadi tawasul itu ada tawasul dengan doa. Kalau tawasul lebih doa itu begini, saya bisa doa sendiri, tapi saya minta kepada Anda untuk doakan. Kami minta kepada Habib Zaki untuk doakan. Itu tawasul bid doa. Sampai Rasulullah itu yang doanya pasti dikabul, minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab waktu mau naik haji, ya ukhayya asyrikni fi du'aik. Wahai saudaraku tercinta, jangan lupa doakan aku. Jadi tawasul bid doa. Kita minta doa sah. Artinya apa? Kita bisa doa sendiri, bisa. Tidak ada penghalang sebetulnya. Cuma diajarkan oleh Nabi untuk kita minta kepada orang agar mendoakan kita. Ini tawasul doa. Ini di saat dicampur adukkan salah. Tawasul doa minta kepada orang tolong doakan aku. Tawasul doa. Ini sebenarnya agak detail ya, memang bukan majlisnya harus majlis khusus. Kemudian yang kedua doa bid tawasul Memohon kepada Allah di dalamnya ada tawasulnya. Di saat orang nggak bisa membedakan dua hal ini rancu, Itu loh mereka yang suka bid'ah tawasul nggak bisa doa membedakan dua-duanya. Kalau doa bid tawasul memohon kepada Allah dengan bertawasul, tawasul dengan membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, apakah itu amal soleh atau orang soleh. Amal soleh hadis Bukhari, ada orang terperangkap dalam gua menyebut amal baiknya lalu memohon kepada Allah, ya Allah singkirkan batu berkat amal soleh yang pernah aku lakukan, disingkirkan batu amal soleh tawasul yani doa bit tawasul memohon kepada Allah dengan tawasul dengan membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah hadis Bukhari dengan amal soleh Nah ini tawasul dengan manusia itu ada dari mana itu? Hadis Om Utsman bin Hudaif sudah jelas. Ada orang buta minta didoakan oleh Nabi. Nabi menawarkan didoakan atau sabar. Minta didoakan, tapi Nabi memberikan petunjuk. Selagi bisa doa sendiri, doa sendiri ambillah air wudhu hadis Uthman bin Hunayf ambil air wudhu sholat dua rakaat lalu doalah dengan doa ini Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika nabi rahmati ya Allah aku menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad di bawah Nabi Muhammad tidak ada di hadapannya ini ia menghadapnya kepada Allah yang di bawah Nabi Muhammad ini jelas doa bit tawassul cuman mereka itu biasa kerjaannya itu ngerusak hadis lalu berkata, itu kan hadis tidak sahih. Kok enak bener hadis sahih. Baik, ambil anggap saja hadis tidak sahih engkau buang ke tempat sampah. Tapi tolong hadis yang sahih di dalam sahih Bukhari, dalam hadis salat istisqa. Di situ ada sahabat Nabi datang ke sahabat, sahabat Nabi yang disebutkan Allahumma inni. Ya Allah, sesungguhnya aku tawassalna binabiyika nabi binabiyika aku bertawasul Allahumma inna kunna tawassalna binabiyika ya Allah sesungguhnya aku bertawasul dengan nabimu fataskina kemudian kau kami beri hujan setelah itu apa wa inna sekarang natawassalu kami bertawasul bi ammi nabiyika dengan paman nabimu faskina maka siramilah aku ini tawasul dengan doa atau doa dengan tawasul Orang yang anti tawasul ini menganggap bahasanya adalah tawasul dengan doa. Apa enggak paham maknanya hadis ini? Ini katanya ini tawasul dengan doa. Ini maksudnya minta doa. Datang ke Rasulullah agar didoakan. Datang kepada Abbas agar didoakan. Enggak faham Allahumma. Bunyinya Allahumma. Ya Allah, kami dulu berarti Kok begini? Jadi minta doa ini jamannya doa bitawassul sangat jelas ini. Ini yang suka ngerusak hadis nih. Maksudnya ya ila Abbas datang kepada Abbas dan minta doa. Loh artinya Allahumma itu apa? Malah syirik lagi kalau Allahumma itu ngadepnya kepada Sayyidina Abbas. Allahumma ya Allah. Sekarang aku bertawassul dengan paman nabimu. Faskina, ya Allah siramilah aku. Ini jelas-jelas mintanya kepada Allah, namanya doa bitawassul. Mau ditafsiri apa lagi? Makanya namanya tawassul itu sudah ijma ulama, kecuali orang akhir zaman. Ijma ulama dari masa ke masa tidak ada yang mempermasalahkan. Nanti ada dibahas antara yang hidup dan yang mati. Ya, boleh tawasul kepada orang yang hidup, kalau yang mati sudah enggak boleh. Dari mana pembatasan semacam itu? Memangnya kalau Nabi waktu hidup bisa ngasih kalau tidak diizinkan oleh Allah? Sama waktu Nabi hidup tidak akan bisa kecuali diberi oleh Allah. Waktu meninggal sama. Dan yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi itu sebetulnya hakikatnya merendahkan Nabi dan bisa masuk bab syirik. Kalau ada orang berkata, kalau Nabi masih hidup sih bisa, kalau mati jadi nggak bisa. Ini kurang ajar. Nabi waktu hidup dan mati sama. Akan bisa dengan izin Allah. Kemudian yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi itu bermasalah lagi. Kenapa? Ia berkata bahwa kalau Nabi masih hidup, ini. Kalau kita akan bertawasul dengan kemuliaan Nabi, dengan jahnya Nabi, pangkat Nabi, kita dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi dan kemuliaan Nabi itu tidak berubah. Yang membedakan antara mati hidupnya Nabi bisa masuk bab syirik. Artinya begini, kalau Nabi hidup mulia, tapi kalau sudah nggak hidup nggak mulia. Ini kan kurang ajar. Dan memang habis malam itu si malak hama itu yang anti tawasul itu aslinya dan kita siap duduk dengan mereka dimanapun berada ini saya tari orangnya yang mau duduk dengan kita termasuk barangkali yang dengar di masjid agung ini kok tidak cocok gitu ustadznya boleh duduk besok <laughs> kalau dia adalah orang yang jamnya mahal bisa kita ganti <laughs> nanti karena kita perlu meluruskan umat ini jangan diacak-acak yang sudah biasa dengan tawasul jelas, hujahnya jelas, itu panjang. Kita punya silsilah 12 masalah, diklat masalah ini sehingga anak-anak muda itu fasih ngomong masalah ini fasih betul sehingga bisa diskusi dengan siapa saja itu nah ndak usah pakai kalau kalau kalau debat masalah seperti itu itu nggak usah pakai persiapan kalau anak-anak muda seharusnya gitu <laughs> karena mateng itu cuma 12 masalahnya ibu kemana-mana ini ceritanya ini ini karena sekarang ini ada orang tawasul nggak boleh masuk neraka oh enak bener neraka ini dia yang buat neraka jadi insya Allah semuanya adalah selamat. Kita kembali kepada bekti ke orang tua. Ini contoh sebuah pertanyaan dari saudara kita. Tinggal pilih nanti. Hah, akibah mahal nih. Masih mau melanjutkan di situ enggak? <laughs> yang itu. Insya Allah Allah Maha Kaya. Jangan khawatir. Termasuk saat ini adalah orang yang diberi ekonomi tinggi biasanya milih sekolah. Yang penting sekolah agama. Bukan yang penting sekolah agama, yang penting sekolah agama dan selamat akidah. Kalau akidahnya sesat nggak boleh anak saya sekolah di situ. Sesat. Baru kelas SD, kelas 4 sudah berani bapak ibunya kafir, bid'ah masuk neraka. Ngapain ibu ke sana? Wah, ini kacau. Dan ini sudah ada. Di kota-kota ada semacam itu. Baik, ini saja mungkin dilanjutkan pertanyaan yang lain lagi. Jangan yang berat-beratlah pertanyaan nanti yang ringan-ringan aja. Cuman karena sudah ditanyakan harus dijawab, mangga. Punten uh, ada Baik, pertanyaan. Ada ada masih ada. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, ada pertanyaan penting menyangkut Natal dan Tahun Baru Masehi. Yang pertama, bahwasanya eh, apa manfaat eh, apa ke, apakah haram mengucapkan selamat Natal sedangkan di web saya baca dari Habib Ali Al-Jufri bahwa beliau membolehkan mengucapkan selamat Natal dengan beberapa hujah yang beliau paparkan. Bahkan hari ini beliau mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Yang kedua, hukum menjual trompet dan atribut-atributnya bagi orang yang tidak mengetahui akan keharamannya. Baik. Habib Ali Jufri adalah salah satu guru kami. Dan kami tahu manhaj beliau Syekh Ali Jum'ah guru termasuk guru mulia. Kita akan berbicara masalah ilmiah terlepas dari masalah itu dulu. Ketahuilah bahwa Nabi Isa adalah nabi kita semuanya. Kalau ada orang mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa nggak ada masalah. Karena Nabi Isa alaihissalam nabi kita juga. Tetapi permasalahannya adalah mengucapkan selamat Natal kita harus tahu maknanya. Yang jelas Islam itu mengajari hidup indah dalam kebersamaan biarpun lain agama. Urusan keimanan, urusan akidah tidak boleh dicampur adukkan. Ketahuilah bahwa di dalam Islam kalau kita punya tetangga yang Nasrani, kalau dia sakit wajib kita ngasih obat. Kalau dia lapar kita harus ngasih makan. Itu hidup dalam kebersamaan. Kalau rumahnya mau dimasuki pencuri harus kita halo itu pencuri. Tidak boleh kita membiarkan dan kita dosa di hadapan Nabi akan dimarahi. Karena itu perjanjian yang Nabi menganggap ini perjanjian yang sangat ber, berarti. Kalau kita melihat orang Nasrani di tetangga kita kemudian mau dibobol sama pencuri kalau kita diam kita dosa. Itu keindahan dalam Islam. Tapi dalam hidup kemasyarakatan, tapi urusan keimanan mah beda, lain, urusan akidah. Dan kita harus tahu ridho bil kufri kufrun, wa ridho bil maksiati maksiyah. Ridho dengan kekafiran adalah kafir, ridho dengan kemaksiatan adalah maksiat. Kita harus paham apa yang dimaksud dengan Natalan itu. Di orang Kristen sendiri bahwa Natalan itu tidak disepakati. Ada di antara mereka yang tidak setuju dengan Natalan, bahkan mengatakan yang mengadakan Natalan ini pelanggaran. Ditinjau dari bermacam-macam. Ada tujuh sektor Nasrani yang mengingkari tentang Natalan sebelum umat Islam ini. Sehingga di kalangan mereka sendiri ingkari Natal tidak terjadi di musim salju sebab Sayyidina Sayyidatun Maryam itu melahirkan putranya Maryam Sayyidina Isa adalah musim kurma dan musim kurma itu adalah bukan musim dingin dan seterusnya banyak hujah-hujahnya itu di mereka sendiri bahkan di Indonesia ada sekte Nasrani yang mengingkari adanya Natalan baik kemudian kita tahu apa yang dimaksud Natalan menurut mereka bergembira atas kelahiran Tuhan Yesus menurut mereka jadi meyakini akan kelahiran tiga Tuhan Yesus adalah jelas syirik. Tapi kita tidak boleh mencaci maki istilah Yesus. Kita tidak boleh mencaci maki Tuhannya orang lain. Dilarang oleh Al-Qur'an sebab nanti akan mereka membalas mencaci maki Tuhan kita. Tapi kita menjelaskan kebenaran bahwa yang meyakini akan adanya Tuhan selain Allah adalah syirik, keluar dari iman. Meyakini maka kalau ada orang mengatakan Tuhannya Yesus dan dia yakin kalau itu Tuhan Yesus, Lalu kita mengucapkan selamat, maknanya kita mengukuhkan bahasanya selamat atas kelahiran sesuai dengan keyakinan orang yang kita ucapkan selamat kepadanya. Kak ucapkan selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Berarti kita ikrar dengan ini semua dan ini adalah sangat berbahaya. Dan kita tidak usah ikut-ikutan urusan yang semacam ini. Semakin katanya apa masalah toleransi? Kalau toleransi kita sudah sering, kita sudah biasa dengan hal yang demikian itu. Kita tidak pernah heboh di saat orang-orang Nasrani tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, nggak pernah. Ini kebetulan pernah suatu ketika ini kisah dialog nasional yang diliput nasional waktu itu. Kita akan dikumpulkan dengan beberapa kita dikumpulkan dengan beberapa tokoh yang biasanya tokoh yang uh, apa liberal gitu, yang agamanya biasanya sudah gaduh-gaduh begitu. Kelihatannya maksudnya waktu itu agar sama-sama mengukuhkan ucapan selamat Natal. Sebelum itu kebetulan kita berbicara pertama kita langsung pakai patok rambu-rambu dengan pertanyaan bahwa kebetulan namanya sama saudara ini Yahya itu Yohanes kebetulan begitu. Kita berbicara bahwasanya eh, di dalam menjalin kebersamaan yang pertama harus kita itu meyakini agama masing-masing. Saya yakin dengan agama saya dan Anda yakin dengan agama Anda. Kalau Anda tidak yakin dengan agama Anda, Anda khianat dengan agama Anda. Keyakinan tidak boleh campur adukkan. Baik, itu kita Mukotimah. Kemudian kami bertanya, "Bapak, sebentar lagi ini waktu itu bulannya adalah bulan dua bulan lagi itu masuk Desember. Kita akan mengadakan Maulid Nabi. Sebentar lagi kami akan ada acara besar-besaran yaitu acara mengagungkan tahunan ini, acara tahunan, acara besar di pesantren mengagumkan Nabi Muhammad. Dan saya tahu Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi. Iya kan? Iya. Ini akan ada acara besar-besaran mengagumkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berikan undangan kepada Anda. Sekarang saya undang. Dan saya ingin Anda mengucapkan selamat kepada saya membuat hadiah atau apa. Kira-kira Anda yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad itu datang atau tidak? Kayaknya bingung dia waktu itu ya. Sedikit bingung cuman tidak saya lama-lamakan nanti tidak enak ya. Kebaca Sudah saya bantu untuk menjawab bahwasanya Anda tidak usah datang dan saya tidak boleh marah. Setuju? Oh iya. <laughs> Langsung iya. Memang Anda tidak boleh datang. Kenapa? Karena Anda punya keyakinan berbeda. Iman Anda tidak boleh diganggu. Anda jangan terpengaruh. Dan saya pun sebagai orang yang ngerti makna kebersamaan, saya tidak boleh marah. Bahkan kalaupun Anda setelah itu memfatwakan bahwa haram bagi kaum Kristiani untuk menghadiri acara Maulid Nabi di Al-Bahjah haram. Saya pun juga tidak boleh marah wong itu urusan keimananmu. Sebab kalau Anda merubah keimanan berarti Anda masuk Islam percaya Nabi Muhammad. Karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad, Anda tidak boleh datang dan Anda boleh mengeluarkan fatwa bahwasanya menghadiri Maulid Nabi di Al-Bahjah hukumnya haram dan saya pun tidak boleh marah. Betul atau tidak? Iya, memang begitu. Iya, sudah, sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang kebalikan. 20 hari lagi ini ada acara besar di kaum Kristiani. Kalau seandainya saya tidak mengucapkan selamat Natal, Anda marah atau tidak? Ya tidak, karena itu keyakinan Anda. <laughs> ya, saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi saya ya, percaya Yesus sebagai Nabi. Maka saya tidak mau mengucapkan selamat Natal atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Anda marah enggak kalau saya tidak mengucapkan Natalan? Dia spontan mengatakan, ya tidak. Baik, setelah itu saya tambah. Saya sebar fatwa apa saja, mengucapkan selamat Natal adalah haram, ada marah? Ya tidak. Karena ini masalah keyakinan Anda. Sudah fatwa anda yang saya pakai nanti. <laughs> Jadi mengucap <laughs> ini fatwa anda yang saya saya pakai bahwasanya mengucapkan Natal hukumnya haram menurut bagi orang Islam menurut apa? Yohanes selesai. Artinya sebelumnya mereka ngerti. Kita tidak pernah menuntut mereka harus ikut hari rayaan dengan kita. Jangan dia campur adukkan nanti akhirnya hari Ahad kita harus pergi ke gereja, hari Jumat mereka harus Jumatan. Nanti nggak karu-karuan ya. Ini adalah masalah-masalah akidah, nggak perlu kita. Dan masalah membawa ulama dan sebagainya biasanya adalah ada niat-niat yang tidak baik sebagian orang. Itu adalah uh, ada fatwa-fatwa kadang-kadang dinongolkan padahal fatwa yang lainnya nggak mau didengar Anak fatwa. Jadi jelas masalah Natalan kita harus sepakat bahwasanya artinya kita mengukuhkan tentang ketuhanan Yesus maka hukumnya adalah haram, tidak diperkenankan. Kalau dengan keyakinan keluar dari iman syirik. Kalau tidak dengan keyakinan hukumnya adalah haram. Dan kita punya kawan-kawan dari kaum Kristiani yang kita tidak pernah mengucapkan selamat pun hukumnya masih baik. Kita sering SMS-an. Biarpun kita ternyata kita, kita tidak pernah mengucapkan selamat Natal dan mereka tahu. Dan mereka pun juga pernah tidak pernah mengucapkan selamat hari raya kok. Kita ngerti kok kalau mengucapkan hari raya kepada saya saya tertawa ini eh, begitu. Ini yang tertawa nanti. Mengucapkan Maulid Nabi juga nggak ada. Jadi artinya kebersamaan tidak harus kita korban iman, korban aki, ada Adapun masalah tahun baru Masehi itu masalah budaya. Hari semuanya sama, milik siapa saja. Cuman di saat menjadi budayanya orang kafir, maka hendaknya kita hindari mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum yang menyerupai seorang kaum maka itu golongan mereka tolong ibu-ibu angkat tangan yang setuju siapa yang setuju di saat anaknya niup trompet lalu dicabut oleh malaikat Israel gak setuju sebelumnya ah, tapi siapa yang setuju di saat anaknya sholat dicabut malaikat oh mau saya kan gitu deh beda berarti itu aja sudah jawaban ya Gak usah fatwa panjang-panjang. <laughs> Jadi jawaban karena itu bukan tradisinya orang beriman, bukan ibadah, tapi hura-hura budaya yang tidak benar. Yuk anak kita kita hindarkan dari hal-hal yang semacam itu. Iman dijaga, akidah dijaga. Semoga kita semua adalah termasuk orang yang selamat akidah dan selamat keimanan hingga kelak bisa berkumpul dan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah kelewat setengah sepuluh. Masih ada lagi. Kita ingatkan, ketahuilah orang awam itu banyak yang melanggar Allah bukan karena nantang Allah, karena tidak ngerti. Yang sudah ngerti ya jadi haram hukumnya. Yang jual trompet karena nggak ngerti ya namanya nggak ngerti. Yang tidak ngerti perlu dikasih tahu bukan dicaci maki. Kita tidak mencaci maki orang jualan trompet. Akan tapi kita perlu mengingatkan mungkin ustadznya yang di kiri kanannya kurang tegas masalah semacam ini. Jadi jangan disalahkan orang awam, orang awam tuh ngikut. Orang awam tuh yang penting jadi duit. Jadi perlu bimbingan yang halus, tidak boleh langsung caci maki yang jualan trompet masuk neraka, nggak bener kayak begitu. Wong kita belum pernah nasihati, ngingatkan. Jadi yang sudah tahu jangan jualan trompet. Yang sudah tahu jangan beli trompet. Jangan daripada beli trompet beli bakmi. Itu ya. Itulah. Jadi jadi ya, karena untuk sesuatu yang tidak baik hukumnya jelas ha haram, tapi bagi siapa? Bagi yang tahu. Yang belum tahu perlu dikasih tahu. Sebab Islam bukan kerjaannya nyaci maki, ngolok-ngolok. Sedikit-dikit awas itu haram masuk neraka. Enggak begitu, indah. Itu orang awam enggak ngerti. Termasuk yang tidak sholat di alun-alun atau di sana. Yang tidak sholat bukan karena pengen nantang Allah. Cuman karena belum biasa dan belum banyak sentuhan-sentuhan masuk ke hatinya. Perlu kita buat pendekatan kepada mereka. Ayo, kita pernah duduk dengan mereka? Tidak pernah. Kalau mau dimarahi kita dulu dimarahi sejauh mana kita berdakwah. Dakwah di tempat yang enak-enak toh misalnya di masjid. Kita belum pernah duduk nasihati mereka. Kita belum punya keberanian. Nah, ini. Tapi kita doakan mereka. Tapi tetap ketegasan harus ada ketegasan fatwa itu harus ada. Nggak boleh abu-abu, jelas haram, haram, nggak boleh, boleh. Cuma nanti bagaimana dikemas agar mereka bisa nerima. Paling tidak dikatakan tahun ini insya Allah tahun terakhir ibu jualan trompetnya. Sama. Ada orang tidak pakai kerudung datang ke pondok bawa apa? Ibu, insya Allah setelah ini ibu nganterin es pakai kerudung biar tambah solehan. Iya, pakai kerudung beneran. Oh, nggak usah caci maki. Itu, nggak usah caci maki bukan kerjaannya ahli iman. Seorang muslim bila sabit sab balapi, bukan syat suka syatem. itu suka mencaci maki. Ya, baik ini saja. Ada yang lain cukup. Nah ini sekarang eh, pungkasan yang intinya ibu-ibu, bapak-bapak intinya Fadilat Habib Zaki dan insya Allah tolong nanti diumumkan majelisnya Habib Zaki di mana biar para hadirin hadirat bisa ngambil berkah di majelis beliau ya MC nanti disampaikan Fadilat Habib Bismillah la lah ya Habiban labut labut Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم para kiai, para ulama, para ajengan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhina fillah ad-da'i ila Allah Buya Yahya Mata'an Allahu fi hayatihi Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan istiqamah di dalam menegakkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita semuanya berkat majlis yang mulia ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya datang daripada larang ke tempat ini Kebetulan malam ini saya tidak punya acara Tujuan saya pertama datang ke tempat ini Litalabil ilim Menuntut ilmu Kebetulan beliau Guru saya Saya mendengar beliau datang ke Bandung Dan tadi pagi beliau datang ke rumah Habib Saya datang ke tempat ini Bukan untuk mau ceramah tapi untuk linailil barokah untuk mengambil keberkahan dari ilmu beliau. Tapi sampai di sini sayanya ditodong sama beliau. Ya. Saya diminta sama beliau, tapi ini imtithalan bi amri syekh taat atas perintah seorang guru itu minal wajibat. Itu daripada bentuk kewajiban, bentuk daripada ketaatan seorang murid kepada guru kalau diperintahkan Ya. Nah, saya dapat perintah dari beliau untuk menyampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat diri saya dan terutama buat hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sungguh sangat luar biasa paparan dan jelasan daripada beliau tentang bagaimana pentingnya menjadikan anak-anak yang birrun biwalideh, anak-anak yang taat kepada kedua orang tua. Ini hal yang sangat luar biasa yang boleh dikatakan jarang dibahas, jarang dijabarkan oleh para kiai, para ulama. Mereka lebih suka berbicara sesuatu yang lain barangkali, tetapi hal-hal yang bentuknya prinsip seperti ini yaitu tentang bagaimana hubungan anak dengan orang tua ini jarang dibahas di satu majelis. Padahal ini adalah puncak kebahagiaan. Resep Orang mau bahagia dari dunia sampai akhirat. Satu resepnya, Pak. Yang taat sama orang tua. Yang tunduk sama orang tua. Yang nurut sama orang tua. Yang bir kepada orang tua. Ini adalah rosmal kita bahagia dari dunia sampai akhirat. Omong kosong. Tidak mungkin orang yang taat sama orang tua di dunia sengsara tidak mungkin. Kita tidak bicara akhirat, Pak. Bicara di dunia. Kalau kita punya pekerjaan, punya bisnis, ingin berhasil, ingin sukses, ingin apa saja di dunia, di dunia. Kita punya kunci. Kita punya pembuka itu semuanya, tapi terkadang kita lalaikan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Tadi dijelaskan oleh beliau. Kita nggak ngerti kalau sesuatu yang ada di rumah kita ini sangat berharga. Kita punya mutiara kita punya seorang yang sangat luar biasa. Tapi kita tidak tahu bagaimana kedudukan orang tua kita sehingga ah begitu-begitu saja orang tua kita. Sehingga keberadaan mereka itu tidak menjadikan hal yang aneh atau hal yang sangat yang sangat berharga buat kehidupan kita. Orang tua biasa saja. Maaf, yang terjadi di tengah masyarakat terkadang kita banyak mencintai seseorang, menghormati seseorang yang semestinya orang tua jauh lebih dahulu untuk dihormati. Ibu, bapak, orang kalau menghormati ulama bagus apa tidak? Bagus. Menghormati ajengan bagus apa tidak? Bagus. Mencium tangan ajengan bagus tidak, Pak? Bagus. Minta air keberkahan kepada ajengan ulama bagus tidak? Bagus. Menghormati ulama, mengagungkan ulama ini adalah perintah. Ini bagus. Tetapi itu semua menjadi tidak bagus ketika orang tua itu, orang tua kita tidak diperlakukan seperti ini. Maaf, kita kadang-kadang kalau ada ajengan datang kita bangun untuk salaman, untuk mengambil berkahnya. Pertanyaannya, ketika orang tua kita datang ke rumah kita bangun nggak? Cium tangan bolak-balik seperti kita cium ajengan apa tidak? Kita menghormati mereka, masya Allah menghormati ajengan itu bagus, itu perintah agama. Tetapi apa yang kita lakukan terhadap mereka, para ulama, para solihin, para ajengan, itu tidak kita lakukan kepada orang tua. Sehingga itu semua habaan mansuro, percuma. Kita ziarah ke Wali Songo, bagus. Ziarah ke Pamijahan, hebat. Ziarah sowan kepada orang-orang soleh, bagus. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita berjalan jauh untuk menziarahi orang tua kita? Ini sudah nggak ada, Pak. Dalam kehidupan kita sudah hampir tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kedudukan orang tua kita, bagaimana kemuliaan orang tua kita. Kita tawasul, kita minta kepada para ulama, para kiai, solihin, para wali-wali Allah. Kita datang berkunjung mereka, ziarah ke pemijahan kemana sejak kita ziarah ngeluarkan duit ngeluarkan tenaga untuk apa untuk ziarah kepada mereka itu bagus. Tetapi ini loh orang tua kita. Yang ridhonya Allah ada pada tangan orang tua kita. Yang pintu rahmat Allah terbuka karena orang tua kita. Ala rahma anfi, kata Nabi. Sungguh celaka, sungguh merugi apabila seseorang mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup tetapi tidak bisa men, tidak bisa menjadikan kita masuk surganya Allah. Sungguh orang seperti ini sangat merugi hidup di dunia. Orang tua kita sangat luar biasa, Pak. Jadi kita mengenalkan kembali malam ini. Dikenalkan sama beliau, ya Allah, ini orang tua. Bu, punten pernah cium kaki orang tua, Bu? Nggak ada yang jawab. Karena saya tahu ibu nggak pernah cium kakinya. Punten bapak pernah cium kaki orang tua? Buru-buru cium kaki orang tua, cium tangan setahun sekali Idul Fitri. Cium kaki yang dikatakan al-jannah tuh tahta agdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pernah kita cium. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ibn al-Husain, Ibn al-Ali, Ibn al binti Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallamun alaih. Ali Zainal Abidin, seorang ulama besar, seorang wali besar yang diberi julukan as-sajjad, tukang sujud. Apa beliau katakan aku tidak keluar dari rumahku kecuali aku tempelkan kaki kaki ibuku ada di pelipis mataku. Ya Allah. Ali Zainal Abidin Bu, kalau mau keluar diambil kaki ibunya, ditempelkan ke pipinya, Pak. Pernah melakukan itu? Pernah mencium kaki ibu kita? Pernah membasuh kaki ibu kita dengan air kemudian airnya diminum? Pernah? Ya Allah. Ini yang punya surga, Pak. Yang punya kebahagiaan. Yang punya saada fidaren dunia wal akhirat kebahagiaan ada di sini. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah. Di rumah kita ada surga. Tapi ketika kita tidak mengerti mutiara ini, ya udah begitu-begitu saja. Sebagai penutup, saya bahkan satu cerita hadirin. Saya nggak panjang lebar di sini. Saya akan bahkan satu cerita terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya bertemu dengan seorang ulama minas salihin ini ulama saya lihat hidupnya sukses pak. Dunianya sukses, akhiratnya juga sukses. Bisnisnya jalan, akhiratnya juga jalan. Kalau pada siang hari mereka berbisnis, uh, mereka berbisnis, ya, mereka punya pabrik dan mereka berjalan dengan pekerjaannya. Kemudian di malam hari mereka berdakwah. Dunia wal akhirat sukses. Kebetulan saya kenal baik, saya datang kepada Habib. Saya tanya Habib, apa resepnya saya lihat dunianya Masya Allah sukses, punya pabrik, pabriknya jalan. Kemudian malamnya berdakwah, Ya Allah dunia hasanah wafil akhirati. Ini dunia bahagia, akhirat bahagia. Saya tanya Habib, apa resepnya? Saya kepingin dunia senang, akhirat juga senang. Apa kata dia Habib? Kalau kepingin resep, besok pagi datang ke rumah saya. Saya memenuhi janji saya, pada pagi harinya saya ketuk pintunya itu Seorang ulama saya ketuk pintunya Saya tagih janjinya Habib mana janjinya Saya kepingin tahu Apa resepnya Sehingga saya di dunia bahagia Di akhirat bahagia Dipegang tangan saya pak Dia punya rumah tingkat Ada di bawah ada di tingkat atas Dipegang tangan saya Diajak naik ke tingkat yang atas Begitu sampai di atas Saya lihat pemandangan yang sangat luar biasa Apa di situ? Saya dapatkan satu orang tua yang kira-kira umurnya 70 sampai 80 tahun duduk dengan kasurnya, dengan hambalnya, dengan bantalnya, di depannya dengan segala bentuk makanan yang enak-enak, buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian dia katakan, "Habib, ini loh manusia yang menjadikan aku bahagia dari dunia sampai akhirat. Manusia ini yang menjadikan aku di dunia aku berbahagia dan di akhirat bahagia. Ternyata itu adalah ibu orang tersebut, Pak. Aku tidak keluar di pagi hari kecuali aku tempelkan kaki ibuku di pipiku dan aku tidak pulang di siang hari kecuali aku ambil kakinya dan aku tempelkan di pipiku. Itu aku lakukan tiap hari dan inilah yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Makanya Bapak, Ibu kalau punya masalah nggak usah jauh-jauh, Bu. Doanya orang tua itu doa doatul walidah Ya, doa orang tua itu kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Tidak mungkin ditolak. Ars Allah goncang. Rahmat Allah terbuka ketika seorang ibu mengangkat tangannya untuk mendoakan anaknya. Mustahil. Hasya wakallah. Tidak mungkin. Doanya pasti dikabulkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasi yang ngarang yang ngarang kitab Sintud Duror Maulud, beliau setiap hari berkhidmat kepada ibunya. Duduk berkhidmat kepada ibunya. Selesai, baru beliau mengajar. Selesai mengajar, beliau berkhidmat. Khidmat yang sangat luar biasa. Sehingga pada suatu hari, ibunya mengatakan kepada anaknya namanya Habib Ali. Beliau mengatakan, Ya Ali, ini Rodi itu aku ridho dengan apa yang kamu lakukan. Maka Habib Ali langsung keluar. Dia kumpulkan muridnya. Dia katakan, Ishadu, saksikan wahai muridku. Hari ini, ibuku telah ridho kepadaku. Dan kamu akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Ketika seorang anak mendapatkan ridho orang tua, cukup hidup ini pak. Ingin kerjaan jalan, ingin bisnis jalan, ingin sekolah lancar, ingin segala saja urusan dunia, nggak usah jauh-jauh. Datang ke pagi hari, salaman sama tangan ibu, ibu angkat tangannya bu, angkat tangannya. Karena tidak mungkin Allah akan menolak permintaan seorang ibu. Karena apa? ketika ibu memintahkan kepada seorang anak itu ikhlas. Faktor kecintaan sangat luar biasa kepada seorang anak. Sehingga begitu doanya diangkat, maka tidak mungkin Allah akan menolak doa seorang ibu. Makanya yuk kita pulang dari tempat ini, kita jadikan satu muraqabatun nafas, introspeksi diri. Apa yang kurang dari ibu kita? Apa yang kurang kita, Pak? Pulang, Bu, maafin saya, Bu. Minta ridhonya, Bu. Kalau ibu kita jauh, jangan lupa telepon terus sama ibu tiap hari, Bu. Doakan, Bu. Bu, minta ridhonya, Bu. Nggak, itu ya Allah nggak punya nilai. Nggak ada artinya itu pulsa, nggak ada artinya ketika kita minta doa sama ibu. Sebab mulutnya ibu ini luar biasa. Jangankan doanya, sumpahnya saja mujarab, Pak. Sumpahnya seorang ibu mujarab. Jangankan doanya, sumpahnya bahaya. Ketika ibu sudah sakit kepada seorang anak, ketika ibu sudah tidak senang kepada seorang anak, jangan pernah bermimpi untuk bahagia dunia akhirat. Tadi dibawakan oleh beliau, semua adab akan ditakhirkan oleh Allah. Kecuali apa? Kecuali anak yang uququl waliden, anak yang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan meninggal dunia kecuali Allah siksa waktu dia di dunia. Nauzubillah min Ya, mudah-mudahan kita menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepada orang tua, tunduk kepada orang tua, cinta kepada orang tua, khidmat kepada orang tua. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat Habib dan buat hadirin semua. Hada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Samihna wallahu samihna Ustaz. Masyaallah. Subhanallah, masyaallah. Itulah permata yang kita dapat hikmah yang luar biasa dan semoga menjadikan sebab sambung kita dengan beliau Habib Zaki dan majelis Habib di mana Habib? Majelisnya? Di Padalarang. Beliau ada majelis setiap Ahad pagi, setiap Minggu pagi jam 8. Di Padalarang di masjid atau di di, di Masjid Al-Musyawarah. Al-Musyawarah. Di Padalarang di Masjid Al-Musyawarah majelis rutin Habib Zaki mohon untuk bisa hadir ya. Tadi kalau sebulan sekali <laughs> pengajian kok nunggu sebulan sekali di masjid raya ya keburu mati itu pohon itu bunga ini cari di tempat lain jadi ya, ada di Habib Zaki lumayan ini ada mingguan ya tinggal nanti menambah lagi barangkali ada lagi mingguan selain hari Ahad di Habib Zaki ada hari Ahad selain hari Ahad ada di malam minggu malam minggu di malam Ahad daripada larang malam ahadnya nggak bisa paginya bisa malamnya yang penting ibu bapak harus mencari guru-guru yang akan membimbing kita jangan mengandalkan kecerdasan nggak cukup akan tapi bimbingan seorang guru itu mempercepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan sambung dengan guru kita beliau ini Habib Zaki ini insyaallah kita akan beri mukaddimah doa kemudian nanti akan ditutup juga dengan Habib Zaki mari kita langsung saja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah kami semua adalah anak-anak ya Allah dari orang tua kami maka kami mohon jadikan malam ini malam berbakti kami kepada orang tua baik orang tua yang masih hidup atau orang tua yang telah meninggal dunia jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah Allah dan kami mohon atas keteledoran kami kepada orang tua kami ya Allah orang tua kami ya Allah yang semakin hari semakin sepuh ya Allah tubuh mulai membungkuk kulit keriput pandangan kabur jalan tertatih-tatih kadang kami masih membentak beliau-beliau ya Allah alangkah jahatnya kami dengan orang tua kami maka kami mohon detik ini saat ini Allah tumbuhkan kecintaan kepada hati kami yang sesungguhnya kecintaan di hati kami yang sesungguhnya kepada orang tua kami ya Allah Allah dan bantulah kami untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah ya Allah mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah ya Allah ya Allah dan anak-anak kami jadikan anak kami adalah anak-anak ahli surga yang bisa berbakti kepada kami ya Allah berikan ke hati anak-anak kami kecintaan kepada orang tua mereka sehingga mudah bagi mereka untuk berbakti kepada kami dan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah segala kesalahan kami kepada orang tua kami jadikan sebab orang tua kami engkau muliakan kelak di alam alam barzah Engkau muliakan kelak di padang mahsyar Engkau muliakan kelak di surga ya Allah Karena kesalahan kami Karena kekasaran kami Maka kasih sayangilah orang tua kami Pengampunanmu untuk orang tua kami Dan ampuni kami ya Allah Ampuni kami ya Allah Ampuni kami semua ya Allah Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan kenistaan ya Allah Jauhkan kami dari segala dosa Jauhkan kami ya Allah dari akidah yang sesat dan menyesatkan Zaman-zaman rusak ya Allah Sebab sebab kesesatan ada ada di mana-mana Kadang kami masuk rumah kami Masukkan ke rumah kami ya Allah Sebab kerusakan akhlak kadang kami masukkan ke rumah kami Melalui televisi-televisi HP-HP laptop yang dimiliki oleh anak-anak kami Dan kami sendiri Itu banyak yang merusak dan kami tidak sadar Maka kami mohon ya Allah Lindungi kami, jaga anak-anak kami Dan jaga akidah anak-anak kami Dan jauhkan kami semua dari sebab kehinaan Ya Allah yang mendengar suara ini Yang ada di luar sana ya Allah Yang ada di kiri kanan tempat ini Jika ada di antara kami dan mereka Ada hamba yang men pernah meninggalkan solat Kami mohon ampuni mereka Dan jadikan mereka ahli solat Ampuni mereka dan jadikan mereka ahli solat Dan jauhkan kami semua dari kehinaan Jauhkan kami semua dari mukaddimah-mukaddimah zina Mukaddimah zina Jauhkan kami dari zina Yang hina dan kau hinakan ya Allah Zina yang busuk ya Allah Saat ini sering terjadi di sana sini perzinaan Maka kami mohon jika ada Di antara kami yang mendengar suara ini Atau yang hadir di tempat ini Ada yang pernah terpleset Dalam hina dan busuknya zina Kami mohon ampuni ya Allah Ampuni dan tutup aib kami ya Allah Untuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah Sehingga di dunia tidak hina dan di akhirat kemuliakan di surga Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah kami mohon mohon ya Allah Ya Allah yang sempit rizki lapangkan rizki mereka Yang sudah dilapang rizki mereka ya Allah Jadikan mereka ya Allah ahli surga dengan kekayaan mereka Kami mohon mohon ya Allah Jika ada di antara yang hadir masih mempunyai pekerjaan yang haram Kami mohon gantilah dengan yang halal yang bersih penuh berkah ya Allah Jangan biarkan kami terus larut dengan makanan yang haram Dan kami mohon dekatkan kami dengan kekasih-kekasihmu ya Allah Kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh ya Allah Yang akan membimbing bimbing kami dan jauhkan kami dari guru yang menyesatkan ya Allah kirim kami kepada kami guru-guru yang soleh yang bisa membimbing kami dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami rumah tangga kami ya Allah suami istri yang saling mencintai yang saling menghargai yang saling menghormati yang saling percaya yang saling berkorban ya Allah karenamu ya Allah kami tidak ingin ada percekcokan di rumah tangga kami sungguh yang sering cekcok dalam rumah tangga adalah mukaddimah ahli neraka kami ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat dengan dengan anak yang soleh soleha anak-anak yang kau ya Allah yang anak-anak yang menjadi sebab kami masuk surgamu dan kami mohon yang belum menikah ya Allah jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah dan kirimkan kepada mereka kelak pasangan orang-orang yang kau yang kau cintai yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah dan kami mohon ampuni orang tua kami ya Allah ampuni orang tua kami dan berikan kasih sayangmu kepada mereka dan berikan kepada kepada guru-guru kami pengampunanmu kasih sayangmu kepada guru kami Allah dan kumpulkan kami dengan mereka di surga kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah muliakan kami dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sebentar lagi bulan maulid menjelang sebentar lagi bulan maulid akan tiba dan jadikanlah kami termasuk hambamu yang bisa bergembira dengan kehadiran kekasihmu Nabi Muhammad dan jangan sampai kami menjadi hamba-hamba yang ya Allah yang jauh dari kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon Mohon yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua ya Allah Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan kami mohon ya Allah Kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami Kami ingin kau cabut nyawa kami Dalam keadaan kami sujud dalam solat kami Kami ingin kau cabut nyawa kami Dalam keadaan kami menyampaikan kebenaran Kami ingin kau cabut nyawa kami Dalam keadaan iman Iman kami ingin mati khusnul khatimah Kami ingin mati khusnul khatimah Ya Allah Kami mohon kelak di saat kau hendak mencabut nyawa kami Cabutlah nyawa kami saat hati dan lidah kami Mampu mengucapkan kalimat mulia Kalimat agung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله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 الله اللهم صفي قلوبنا يا الله اللهم صفي قلوبنا يا الله من جميع أمراض القلب ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمه وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة ada pengajian di siaran radio 94,1 memang bukan radio pesantren itu yang menayangkan pengajian kami setiap sore eh setiap pagi 94,1 radio Q itu ini saja mohon maaf bila kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada beberapa pengumuman yang pertama undangan kepada bapak-bapak diharap kehadirannya dalam acara Maulid Akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Rabu 15 Januari 2014. Sekali lagi, hari Rabu 15 Januari 2014 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Insya Allah akan dilaksanakan sholat maghrib berjamaah Kemudian yang insya Allah akan dilaksanakan di alamat e, yaitu Jalan Cikutra 169. Penceramah insyaallah akan disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf, Pasuruan, Jawa Timur, dimeriahkan oleh Angklung Saung Ujo dan Gambus atau Hajir Marawis. Juga ada beberapa pengumuman diantaranya Alhamdulillah telah terbentuk radio yang akan menyiarkan siraman rohani dari guru kita semua yakni Buya Yahya di Radio Q Y U 94,1 FM Bandung setiap hari mulai pukul 4.30 sampai 6.00 waktu Indonesia Barat dari saya insya Allah untuk eh, informasi-informasi uh, informasi -informasi selanjutnya akan di disebarkan melalui brosur dan insya Allah akan diadakan kajian rutin berikutnya di bulan Januari yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari